Saya masuk pada halaman yang ke-10. Ketika tak matwiyah, <coughs> itu tak yang yang terbuka tidak tertutup, maka ketika di akhir kalimat membacanya dengan tak juga. Walaupun di sana ada qiraah seperti qiraah ibn Katsir dan juga yang lain membaca tetap dengan hak Ya rahmat dibaca rahmah. Nah, ini sebagian kiraah. Tapi untuk kiraah kita Hafsan Asim dibaca dengan tak. Tapi sama-sama kita baca rahmatu sama-sama. Rahmat sama-sama. Nah, ada hamasnya. Tapi bawahnya dibaca mulai. Nah, di, sukun Sekali lagi. Nah, rahmat sama-sama. Nah, berikutnya. Kita kita sebutkan juga bahwa tidak semua tak matwiyah untuk qiraah ini kecil pasti dibaca dengan dengan hak yang kemarin disebutkan di akam tajwid. Jadi khusus kalimat-kalimat yang tertentu seperti rahmat ataupun madat. Nah, adapun yang wa atau wal mu'minat misalnya tetap dibaca dengan tak sepakat tidak ada perselisihan. Baik, bawahnya mulai. Nah, berikutnya. Teruskan. Hati-hati ya, toknya. Sutihat sama-sama. Nah, berikutnya. Harus nampak kol-kolahnya sekali lagi. Baik. Panjang. Sekali lagi. Nah, berikutnya. Nah. Pendek aja, tidak ada alifnya. Sekali lagi. Taib. Teruskan. Naam. Teruskan. Wasil. Baik. Sekali lagi toknya tebal sekali. Teruskan. Enam. Teruskan. Enam. Paling bawah. Taib. Cuma disebutkan kalau seperti ini dibaca al. -am. Berikutnya sudah penerapan tajwid. Bagian kunnah nun tasdid minim didengungkan dua harokat. Para ulama tidak menyebutkan tentang maksimal atau paling lamanya, paling banyak. Namun yang jelas jangan sampai takalluf, tidak berlebihan. Ini minimal dua harokat. Inna sama-sama Baik, Bawahnya mulai. Masih ada yang kurang gunanya masih kurang. Teruskan. Perhatikan nun tasdid menengung lahum jan Jannatul Firdausi nuzula. Sama-sama. Berikutnya Naam sekali gitu lagi nun tasdid jangan sampai kurang dari halakat jahan ini dengungnya di situ coba ulang sekali lagi Baik. Teruskan. Teruskan. masih ada yang keburu-buru nih sebagian yang, yang kecil fakanu li jahannam hataba sama-sama teruskan bagus terus Ada berapa dengungnya di situ? Ada dua, diulang sekali. Ada yang sebagian mengatakan eh, tiga sampai lima. Dengungnya itu ayat agak lama. Minal jinnati wan nas. Sama-sama. teruskan Baik. Bagus, teruskan. Hmm, bablasan gunanya berapa situ? Dua tempat. Nah, non tasidnya ada dua, ditengungkan dua-duanya. Ulangi. Taib. Bagus, teruskan. habis teruskan. Teruskan. Ewa. Pada berikutnya telah kita lewati nun tasdid. Nanti akan ada juga pada bagian mim tasdid, nun tasdidnya disebutkan. Makanya jangan sampai terkurangi dari dua harokat. Ini juga termasuk sebagai santri yang sudah mungkin banyak hafalannya tidak menerapkan sama sekali hukum tajwid. Nah, sehingga walaupun hafal tapi banyak salahnya. Ini termasuk ada aib, ada cacatnya. Makanya hendaknya dibaca betul hukum-hukumnya. Berikutnya mim tasdid sama hukumnya itu gunnah. Minimal berapa? Dua harokat. ini minimal dengannya dua. Nah, ada yang mengatakan jadi maksimal lima harokat. itu cukup panjang. Am amma sama-sama nah. sama dengan inna sama-sama Taib. Sekarang bawahnya dibaca. Taib. Nah, masih masih kebablasan terus. Mim tasdidnya ada berapa itu? Ada dua. Coba sekali, lagi. Taib. Hmm. Teruskan. mim tasdid mim tasdid sekali lagi hmm, teruskan bagus nah, mim tasdidnya lupa yang kecil Hah. Coba kecil baca khusus bagian sini. Ah, ulang lagi tadi. Eh, diulang yang tadi kecil ini, bagian kecil semuanya. Baca. Eh, baca masuk mikrofon ya. Eh. Ayo eh, mulai. Ah, malu-malu. Coba diulang sama-sama, mulai. Taib. Ada dua dongnya setelahnya mulai. Perhatikan baik situ gullahnya. Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Sama-sama. Teruskan. enam. Usahakan semua baca, semua baca. Nanti kalau keliru biar ketahuan. Ini kalau hanya sekedar katakan bibir tidak baca, nanti kalau saya salahnya di mana tidak ketahuan. Nah, tapi berikutnya. Nah, berikutnya ada dua dengungnya mulai. Hmm, teruskan. Nah, berikutnya ada ada dua. Naam. Ya. Teruskan. walaupun di situ ada tanda bendera di atas yang terakhir itu humilna tetap dua. Nah, kenapa kita tulis di sini? Karena memang di musafnya tulis begitu. Nah, tanya berikutnya. Taib. Bagus. Nah, teruskan. Ewa. Masih terterapkan hukum nun suku nun tasdid mim tasdid. Ditambah lagi di sini dengungnya. Ditambah dengan yanmu. Ya nun mim wawu. Ini tambahan yang lagi sehingga lebih lama bacanya. Kita baca min nar sama-sama. Nah, ini akan banyak hukumnya. Jadi kalau di sini jadi sebenarnya untuk mengetahui bagus tidaknya bisa dites dari sini aja. Jadi tes Ini bisa baca Quran apa enggak. Kalau ini dengung eh, nah kemudian gunahnya enggak bisa sudah. Nah, ini alamat enggak bisa baca. Tapi bawahnya mulai. ada kebablasan tadi. Amilatun nasibah. Sama-sama. Teruskan. Bagus, teruskan. Ewa. Nunakis sama-sama. Nah, terakhirnya mati jangan nunakis hu. Nah, ini jangan kayak orang sufi. Nah, berikutnya. Teruskan. Nah, bahasan lagi yang kecil. Idhaman ada dengungnya. Coba diulang sekali lagi. Baik, hey, berikutnya. Nah. bawahnya Jangan lupa hamasnya maknun sama-sama. Diulang kembali ka'annahun sama-sama. Teruskan. Bagus. Fasil. Ya sampai lu lu. Oh. Nah, lu lu um u pakai doma. Tulang dari depan Ewa yang benar jadi bukan ujuhui. nah, langsung masuk ya ujuhui Yawma idzin nadhirah sama-sama Teruskan Lanjut berikutnya. Belasan lagi. Mi dengung ulangi. Nam. Teruskan. Nah, disukun nafsi. Coba diulang sekali lagi. Tamam. Teruskan. Nah. Hasil Bagus. Wahasil Jangan sampai terlupakan jadi hunnahnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Sama-sama. Baik, Kenapa di sini belum ada pembahasan qalqalah sudah dikolkolahkan halaman 13 terakhir tadi wahid padahal setelahnya sudah ada qalqalah itu sebelumnya. Ya, enggak, sudah ada sebelumnya. Ini untuk pematangan saja. Tapi kita baca ini qalqalah derajat yang kedua. Waladun walad sama-sama قعود قعود Nah bisa kalian baca sakta seperti tadi Ini kokolahnya langsung mantul Jangan sampai tidak ada kolkolahnya. Tapi bawahnya mulai Nah Bagus Naam. Nah, kita ulang kullal basto. Sama-sama. Kullal basto. Karena seperti apa dua huruf. Al basti. Kullal basto. Sama-sama. Kullal basto. Nah, berikutnya. Naam. Jangan lupa dengungnya syai'im di situ dengung diulang. Teruskan. Bagus. teruskan. Nah. Panjang pendeknya perhatikan. Yujadiluna. Coba tulang. Fasil. Nah hati-hati kunlahnya awahum ada dengungnya diulang Fasil. Bagus. Stamir. jangan lupa, jangan lupa Kunlah ya, ulangi. Wasil. Nam. Naam. Wasil. Tapi sekali lagi jangan sampai ditambah dengan hamzah. Bagaimana hamzah? Al-wa'id. Nah, ini tambah hamzah lama tidak boleh. Al-wa'id. Jadi tidak, tidak boleh al-wa'id. Nah, ini namanya tambah hamzah. Tambah huruf. Salahnya salah besar. Nah, coba diulang kembali. Naam. hasil Teruskan Hukum-hukum di awal terus berlaku nah. Jadi ada mad badal, ada sukun, ada tak marbutoh Dan lain sebagainya Itu berlaku Nah sekali lagi semua usahakan baca. Semua usahakan baca karena setiap huruf ada pahalanya. Al-Quran setiap huruf. Man qara harfan kita billah mana? Falahu bil hasanah wal hasanatu bi asri amsariha. Kalian baca mendapat pahala. Semakin letih semakin besar pahalanya. In ajaroki ala qadri nasabiki. Sesungguhnya besarnya pahalamu sesungguhnya besarnya keletihanmu. Semakin letih baca Quran, semakin besar pahalanya. Nah. taib ketika berjumpa dengan enam huruf ini, baru aja tadi pagi kita melewati enam huruf dan paling jelas nanti ketika berjumpa dengan ghain dan kha. Baca idhar haki. Idhar dibaca n. Nah. Kita baca min sama-sama. Min. min. Min. Nah, bawahnya mulai. bagus. Wasil. Ewa. Yang sudah belajar kerah siapa? Ya, angkat tangan. Sudah belajar kerah siapa? Ya, dulu yang sudah belajar siapa? Siapa yang sudah belajar angkat tangan dulu? Nah, sudah belajar Haris coba dibaca ini. Kira wars Au Ma'ruf ini dibaca coba bisa enggak? Ha? Islah. Nah, kan? Au ma'rufin wislah. Coba sama-sama.

hati-hati nadi nadhirum tengoknya di situ perhatikan hukum sebelumnya ulangi bagus wasil teruskan Nah, kok sini nak tutup diulang disukun ulangi. Wasil. Bagus. Jangan malas belajarnya, bacanya, ulangi. Teruskan. Ewa. Teruskan. Nah, pelihnya panjang pendek. Pendek. Solih. Sama-sama. Solih. Nah, jadi bukan soleh. Oh iya, solih. Nah, ulangi sekali lagi. Baik. Baik, wasil. Teruskan. Wasil. Teruskan. Ayo. Naam. hanya dua harokat. Allah kositu. Coba diulang sekali lagi. Allah dari depan. Nam. Teruskan. Kalau masuk pada ilmu samsi. Itu lamnya tidak terbaca. Lam dimasukkan kepada huruf berikutnya. Disingkat di bagian depannya tib thummasir rahiman tafuz bihdani am da su'a dhannin zur syarifan lil karam. Sudah dikumpulkan bagian depan ini huruf-hurufnya. Kalau nah di awal hamnya terbaca. Hamnya wasalnya sini. Ar-Rahmanu sama-sama. Ar-Rahmanu. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Baik, berikutnya mulai. Wasil. Teruskan. Samir. Bagaimana di sini kok dipanjang panjang arahnya? Itu kalau dibaca wasol. Bagaimana terusannya? Anda hulwun. Wa mana tasadal ukhra? Terusnya bagaimana? Terus ayatnya bagaimana? Alakumuz zakaru walahul unsa Nah, jadi kalau baca terus begitu. Wa manatatsalisatal ukhra alakumuz dzakar wa lahul Itu kalau ingin baca terus. Tapi kalau berhenti dua harakat. Jangan dibaca panjang ini. Rohnya kalau berhenti. Tahu diulang sekali lagi. Nah, berikutnya. Wasil. Nah. Jadi di sini kalau berhenti ada qiraah Ibnu Katsir. Bacanya gimana? Al-Quran. Al-Quran. Hamzah juga begitu. Tapi ketika berhenti saja Ar-Rahman 'allama al-Quran. Sama-sama. Ar-Rahman 'allama al-Quran. Saya teruskan selingan. Nah, berikutnya. Fasil. Nah. pendek aja sekali ya. Surnya pendek. Sekali lagi. Ini kalau orang awam itu sering dibaca panjang. alhaqumutakasur hatta zirtumul makobir. Nah. Sampai pada surah dalam ad-duha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, pakai sin lagi, panjang lagi, tambah keliru. Pernah mendengar apa enggak? Tak pernah mendengar. Nah, banyak kalau kalian itu ke kampung-kampung. Tapi kalau saya lihat kemarin di Aceh itu lumayan bagus bacaannya. Rata-rata masjid itu bacaan bagus. Termasuk yang di Malaysia itu memang dipilih dari negara. Jadi tidak sembarangan jadi imam. Itu negara. Sampai membangun masjid pun itu negara yang bangun. Makanya sampai sekarang halus sunnah di sana belum punya masjid. Di Indonesia alhamdulillah mau punya tanah langsung berdiri masjid berdiri, gereja berdiri berdiri. Nah, ada kemudahan. Teman-teman di sana sampai sekarang belum punya masjid. Kita pun daurah di Malaysia itu di masjid yang telah terlantar, nggak dipakai lagi. Nah, Tanya berikutnya. Sama-sama mulai. Pendek aja, saya lagi. Enam. Wasil. Enam. Ewa. wasil نعم استمر disukun, disukun. Sekali lagi. Naam. Teruskan. Samir. Naam. Wasil. Istamir. Naam. Baik. مستمر Ewa terakhir Ingat jangan takalluf ya du'ul <laughs> biasa ya du'ul yatim. Tahu saya lagi coba diulangi di depan. Nah, karena ain sifatnya apa kemarin? ain tawasud jadi jangan tekeluf tidak boleh berlebihan nah sekarang mulai masuk bacaan panjang mat wajib mutasil wajib mutasil ini kondisinya sering ditinggalkan oleh banyak rekan-rekan kita ketika mat wajib hanya dibaca dua ini keliru namanya aja wajib diharus harus berbeda dengan jaiz kalau jaiz berarti boleh Nah, jadi kiraah jumhur baca dengan empat lima, 45. ada satupun yang baca dengan dua harokat. Sedangkan kiraah awar dan hamzah dibaca enam, harus enam, Yang cukup panjang. Kita baca wa ulaik sama-sama. Jangan juga berlebihan Baca enam harokat ini masuknya ke kiraah waras. Wa ulaik ini sudah masuk waras. Kemudian pada nah kalau hamzah ini dibaca tasil. Wa ulaik. Nah. Taib, coba baca bersama-sama bawahnya mulai. jangan dibentuk o, dibentuk u, u. Nah, ja muhtadon. Nah, pakai u. Al muhtadun. U yang bagus. Coba diulang sekali lagi. Wasil. Kalau lam sebelumnya eh, enam. Jadi huruf kalau sebelumnya bukan kolokola. Ketika mati seperti ini tidak terlalu jelas. Berbeda dengan kolokola seperti al-fajr. Jelas di situ. Nah. Keluar-keluar kemana ini? Jatahnya 3 menit aja. Keluar tiga menit harus masuk lagi Masih lama, masih dua jam ya nak. Ini baru jam sepuluh ya nak. Lebih empat puluh, Entah lebih lima puluh. Baik. Kita kita berikan contoh kalmu sama-sama. Tapi ingat juga jangan sampai tidak ada lamnya. Ya sampai kalmu. Kalmuhl. Sama-sama? Kalmuhl. Nah. Coba dibaca. Yauma sama-sama? Nah, berikutnya. Baik. Hasil. Hati-hati dengungnya Rizkum Dengung diulang dari depan Ingat juga sekali lagi jasa malum tekan takalluf malum biasa aja. Nah, berikutnya mulai Kalau mau baca lima, baca lima dulu. Wasu, nah, wasu, a, enam. A ke enam di sini. Coba diulang. Taib. Jadi ke keenam masuk pada hamzah. Wasu'a 'alal kafirin. Sama-sama. Jadi kalau tahu hitungannya akan bersama, bacanya bersama. Nah, itu berikutnya. Taib. Ini kenapa masih tidak bersamaan? Usahakan yang keenam ini masuk hamzahnya. Ula langsung masuk. Ulaika fi dhalalim mubin. Sama-sama. Saya berikutnya banyak salahnya nanti. Ah. sudah mulai bablasan A langsung. Nah, sama. Itu hani dan mari sama. Hani am mari a. Sama. Nah, mulai. Dari depan, dari depan, saya lagi. Diulang dari depan. Fakulu. Belum lima sudah A di luar. Nah. nah berikutnya. Nah, bibirnya jangan mencucu, biarkan meringis. As-sarair. Ir. Ya sampai ir. Nah. Kalau ir tebal sudah. Biar meringis. Sekali lagi. Berikutnya, Baik, teruskan. Walaupun tidak ada nah, tandanya, tetap disukun aja terakhir. Berikutnya, mulai. Teruskan. Baik. Haulah, tidak boleh. Nah, pendek. Coba diulang sekali lagi. itu ada dengungnya ada tiga mingkum min dengung semuanya saya lagi wasil hati-hati. Kalau hati-hati bisa ibtigha arah a. Ibtigha mah Sama-sama. Wasil. Di sini khusus Nah, kalau itu di akhir di harf sukun bacanya 456. Nah, kita baca 6 misalnya wadharra. Nah, ketujuhnya disukun hamzah. Coba sama-sama. Nah, pas di sini hamzah sukun. Wadharra sama-sama. Nah. Baik. Berikutnya. Rakabak. Rakabak. Nah, wasil. Naam. Baik, untuk wajib atau jaisnya kita baca lima aja untuk kesamaan biar sama. Kita baca wasaat masira sama-sama. Untuk tadi wadarra <laughs> ada kira hamzah. Dihilangkan hamzahnya. Berarti tinggal mat apa di situ kalau hilang hamzahnya? Kalau dihilangkan hamzahnya mat apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kalau hilang hamzahnya mat apa? Mat tabi. Nah, wad nah, Jadi mat tabi ini huruf hamzah. Wadarra sama-sama. Boleh juga dibaca enam, tapi ini agak jarang. Wadarra tanpa hamzah. Kira hamzah dihilangkan hamzah. Mafhum hamzah kolaka mana? Mana hamzah kolaka? Hah? Nggak kelihatan? Sakit? Pintar pas sakit? Oh, ini kasih hukuman hamzah ini. Saya main tidur lagi ini. Saya taklim malah tidur gimana? Artinya tidur tidak tidur main-main. Tapi sekarang masuk pada jaiz mufasil. Jaiz namanya aja boleh. Nah di sana ada khilaf Kiraah Ibn Kathir misalnya dua harokat Baik melalui kumbul atau bazi Kiraah susi juga dua harokat Kiraah Taibah Nasr dari Hafiz juga bisa dua harokat Namun kiraah Hamzah Waras harus enam harokat Jumhur baca empat lima harokat nah. Seandainya kita baca dengan dua harokat Itu tidak termasuk kesalahan Tapi nanti kalau kita membaca kira Hafs Asim sehat Syatibiyah ini para ulama mengatakan aib. Jadi kalau dibaca dua harokat sementara dia tidak tahu ketentuan tentang bacaan dua harokat nah, ini termasuk perkara aib. Tapi kita baca ala asarihim sama-sama Kita ulang sekali lagi. Hamzahnya nanti masuk ke berapa? enamnya Ala asarihim. Sama-sama. Nah. kalau baca kerawar siapa yang bisa baca? Sudah belajar? Hah? Eh, eh, Abdul Wahab baca coba kerawar. Singkat apa enggak? Nah, ayat dibaca 246 boleh. Nah. Taib. Bawahnya sama-sama mulai. Teruskan. Coba siapa yang hadir hari ini? Yang sembunyi di balik tembok siapa nih sembunyi? ajar sama siapa situ? Hah? Lukman, mana sembunyi. Muhammad mati di mana? Kelihatan Hamzah Muhammad Matin Ya. Baik, coba kita baca berikutnya. Wama sama-sama mulai. Nah, jadi sudah mulai lemes ini bacanya. Baru mau tiga hari, tiga hari empat hari. Nah. Tapi berikutnya mulai. Taib. Nah, teruskan. Wasil. Nah, di sini ada kalkolahnya, berarti jelas roknya. Min ajar, Sama-sama. Roknya tebal. Min ajar. Karena ada kalkolah sebelumnya. Berbeda kalau tidak ada kalkolahnya, maka bacaan tidak begitu jelas. Yes, Sama-sama. Yes. Yasr wal asr. Tidak boleh wal asr, tidak boleh begitu. Karena bukan qalqalah. Tapi berikutnya mulai. Wasil Nah, teruskan. Nah, mustamir. Nah, teruskan. Ada dengungnya berapa sih coba dilihat? Ada dua. Nah, dengungnya ada dua. Non taslid dua-duanya. Coba diulang kembali. Mulai. Enak sama innana panjangnya sama. Nah, berikutnya. Walhasil Nah. Wasil. Stamir. Naam. Jangan lupa amat wajib jaisnya juga sawaun alaina ajazina Baik, teruskan. Naam. Baik. Ah, sudah belajar Qira'ah Ibn Kasir belum kemarin? Sudah belum kita? Belum? Nah, coba siapa yang bisa baca kalau Ibnu Katsir? Sekarang di sini. Eh, Hasan baca kalau Ibnu Katsir. Ayo baca. Alanya nah, dibaca baca berapa? Siapa yang menyebutkan? Dua harakat. Hinya dibaca berapa? Dua harakat ala akhihi min qabl. Sama-sama. Nah, situ. Hinya dibaca dua, khusus qiraah Ibn kasir Coba qiraah jumhur bersama-sama mulai. Di situ jelas lamnya karena tidak oleh kol-kolah. Min qabl. Sama-sama. Nah, qabl. Qabl. Nah. Berikutnya, mulai. Wasil. Ya mbak ulang arifki. Ah, baca. Ayo baca. Orang Sulawesi malu gimana? Ayo baca. Ini banyak saya keluar. Ah, baca coba berani benda. Itulah sekali lagi. Rojamu panjang, ilahnya juga panjang. Sama-sama mulai. Sekarang masuk bagian mim sukun bertemu dengan ba, namanya ifa syafawi. Ada dua pendapat di sana. Baca dengan izhar, ada yang baca dengan ikfa. Yang dibaca izhar pun ada ada ulamanya. Tapi yang kuat adalah pendapat yang baca ikfa dibaca dua harakat. Dan tidak perlu dibuka bibirnya. Tidak ada furjah. Karena ada yang baca dengan alaihim dibuka kecil sebesar enam apa ini ujung pena ataupun kertas tipis alaihim baba begitu bacanya tapi kalau bacaan yang benar adalah dengan menutup bibir namun jangan terlalu ditekan kalau lain tekan ini tidak bagus alaihim ini penekanan yang kurang sempurna malah. alaihim baba sama-sama Kalau hamzah bagaimana bacanya? Alaihum. Nah, alaihum. ini kasir bagaimana? Alaihimu. Masih ingat? Nah, atau sudah lupa? Tapi bawahnya mulai. Jangan lupa dengungnya mim bertemu ba. Nah, dan mendengung, ulangi. Wasil Nah Beda antara jim dengan zai. Bimu jizin. Sama-sama. Bimu Taib, wasil. Teruskan. Tinggal dibaca dengan shot aja. Nah, di sana ada kerah lain tapi bimusaitir. Di sini bimusaitir sama-sama. Nah, tipis seraknya meringis bibirnya. Bimusaitir sama-sama. Bimusaitir. Nah, jangan bimusaitir. Nah, bukan begitu. Wasil. Teruskan. Fasil. Sekali lagi tidak terpengaruh dengan huruf atau harakat sebelumnya. Tidak boleh faqalubu. Tapi faqalub. Nah, faqaluban. Nah, faqalubanu alaihim bunyana. Sama-sama. واصل teruskan Nah. Ayam malas ya, biasanya bacanya tidak bagus. Ya. Hmm. Teruskan. Nah, pendek berikutnya. Nah, mustamir. Nah استمر ayat panjang pendek. Pendek. Nah, wajarayna bihim birih. Sama-sama. Istamir. Jadi apa? Hak apa tak? Hak. Nah, berikutnya. Nah, wasil. Jangan belasuk. Nah, mim bertemu ba, dengungkan. Nah, Fa safawi. Ulangi. Nah. Wasil. teruskan. Ininya panjang, ininya mat apa di situ? Jaiz, mufasil. Diulang sekali lagi. Nah, coba kalau waras baca-baca sama-sama mulai. Siapa yang bisa? Coba siapa angkat tangan? Nah, Haris coba baca. Siapa yang bisa belajar? Selain Harith? Nah, yang dulu sudah belajar. Nah, siapa yang salary yang sudah agak lama? Ini Lukman sudah belajar ini. Lukman baca. Apa sudah hilang karena pulang pergi hilang? Nah, Lukman bisa baca enggak? Siapa yang tahu? Bacanya inniya. Inniya arekum bi khair. Are. Nah, coba inniya bukan are tapi are. Nah, Herman he. Nah. Baik, sama-sama mulai. Nah, berikutnya. Mandarin hijau ada ndak ini? Hah? Yang hijau libur semua. Eh, Burhan, Abdul Majid, Arif, Rizki, siapa lagi? Ini bagusnya ini masukkan penjara ya. <laughs> boleh keluar ya. Masuk langsung masuk penjara sana, nggak boleh keluar. Karena yang pulang pergi hafalannya turun drastis. Apa yang tidak bagus, apalagi yang sudah mejeng. Oh, udah. Pikirannya mau akhwat aja ya. Ya Mustafa. Nah, berikutnya iklab. Ketika nun ataupun tanwin berjumpa dengan ba. am basira. Sama-sama. basira. Nah. ala kira yang bagus. Siapa yang menulis di sini? Hanya waras saja. am basira. Kayak orang Sulawesi. Nah, Rasul. Nah. Nah. Baik, sama-sama mulai kira waras. Nah, tapi nanti jangan alasan saya bacanya kira waras, nah, rasul. Tidak ada rasul kira waras. Nah. Adanya rasul. Nah harus pakai kaidah ya tidak semua roh dibaca dengan ra. Nah. Baik, kita baca sama-sama. Nah, bawahnya mulai. Baik, berikutnya. Nah, bidun sama-sama. Nah, berikutnya. Nah, teruskan. ingat jangan sampai dibaca lun, nah, bukan lun. Nah, pakai u. Coba sekali lagi. Hasil? Teruskan nah, Enam Taib Ustamir Naam. Tapi sebelumnya ambab sama-sama. Nah. Baik. Langsung bawahnya wala takunu sama-sama. Nah, Musta'mir. Nah, teruskan. Nah, wasil. Nah. Naam. Naam, istamir. Teruskan. wasil Taib. Nah, teruskan. Taib terakhir. Nah, terus berlaku hukum-hukum sebelumnya. Sekarang lafzul jalalah. Sebelumnya tidak ada lafzul jalalah. Sekarang lafzul jalalah yang dibaca tebal lamnya dibaca tebal khusus lafzul jalalah sebelumnya fathah atau Wallahu sama-sama. Wallahu wa yadribullah. Jadi lamnya tebal. Jadi agak jadi Tidak sebagai lam tipis lillahi tapi Allah. Jadi penekanannya lebih kuat tentunya. Baik, sama-sama mulai. Ini pun harus terjaga ketika kalian adzan syahadu anna Muhammadar Rasulullah Jangan seperti orang awam, Allah jadi ah. Rasulullah. Ini yang yang mendengarkan bingung ini apa dari yang dibaca? Hayya ala shalah apa Rasulullah? Nah, ya ini pun kita sering mendengarkan. Dan bukan pula seperti daerah Nam Semarang bacanya Allah. Nah, Allah Allah Rasulullah Nah, keliru. Jadi Rasulullah, Rasulullah, yang nah, tebal. Baik. Ini termasuk orang yang sudah tua. Jadi. Allah. Nah. Baik, berikutnya. Sama-sama mulai. Taib. Ayo. Ya, bagus teruskan. Taib. Ewa. yang gesa-gesa ada dongnya ada dua, nun tasdid, khabirum, dong lagi. Coba sama-sama. Nah, teruskan. Nah, Mister mustamir. Nah, teruskan. Nah. Aywa. Nah, mustamir. Nah, mustamir. Ewa. Wasil. Nah, mustamir. Terkait disebutkan kalau waras bagaimana?

لن يضر الله شيئا ulang atau tasdid diidghamkan lan yadurrullaha syayya sama-sama nah, ini untuk nah, untuk selingan nah berikutnya mulai wasil Nam. Wasil. Baik, sudah letih. Insya Allah tinggal dua hari lagi. Insya Allah selesai. Jadi kita baca semuanya karena ini jilid yang 45 ini lebih sulit daripada sebelum-sebelumnya. Baik, ilahulah.